بسم الله الرحمن الرحيم Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. قل أعوذ برب الناس Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, ملك الناس Raja manusia, إله الناس sembahan manusia. Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia.